yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita yang berada dalam majlis ilmu yang mulia ini termasuk dari orang-orang yang dapat mentahqiq tauhid yang dengannya lah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di antara ciri seseorang yang dia mentahqiq tauhid adalah sedang sedantiasa dirinya merasa khawatir dan takut terjerumus ke dalam kesirikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, semakin kuat tauhid, semakin sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya terjerumus ke dalam kesirikan. Oleh karena itulah manusia yang paling bertauhid yaitu Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dan juga bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mereka berdua adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesirikan karena memang mereka berdua adalah manusia yang paling sempurna tauhidnya oleh karena itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari peribadahan kepada patung Nabi Ibrahim berdoa yang Allah abadikan dalam firman yang mulia wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam kepada patung. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim. yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada patung. Patung adalah sesembahan ter, uh, termasuk dari kesirikan yang sangat nampak, yang sangat zahir. Kalau kita bertanya kepada diri kita, mungkinkah kita beribadah kepada patung? mungkinkah kita sujud meminta kepada patung? Tentunya mungkin dalam hati kita akan mengatakan tidak mungkin. Masa saya beribadah kepada patung? Oleh karena itulah kita jarang sekali atau mungkin tidak pernah melatunkan doa sebagaimana yang doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernahkah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlindung kepada Allah subhanahu wa taala dari beribadah kepada patung? Kalau kita belum pernah, ya menunjukkan berarti ya rasa takut kita dari kesirikan tidaklah begitu besar sebagaimana rasa takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang saking takutnya beliau dari kesirikan bahkan kesirikan yang begitu nampaknya beliau saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesirikan yang nampak lalu bagaimana dengan kesirikan yang yang tersembunyi begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di antara doa yang selalu beliau baca adalah Beliau berdoa kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ya Allah aku berlindung dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku memohon ampunan dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi kalau kita ingin menilai barometer sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihat sejauh mana rasa takut kita terjerumus ke dalam ke dalam kesyirikan. Dan Syekh Alusi di dalam kitabnya at di antara buah takut dari kesyirikan adalah dia senantiasa mempelajari hakikat macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Karena seseorang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesyirikan, tentunya dia akan berusaha untuk mengetahui hakikat dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya agar dia bisa menghindari kesyirikan ter tersebut. Dan di antara bentuk kesyirikan yang banyak sekali masih dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin yaitu tentang masalah tatoyur yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini yang bab masalah tatoyur ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Kitab Tauhid yaitu pada bab yang ke-28. Pada bab yang ke-28 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata babu majaa fi tatayyur ay ma warada fi tatayyur min al-wa'idi wa bayanu annahu syirkun. Ay maknanya adalah apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang ancaman yang sangat keras bagi perbuatan tatoyur dan penjelasan bahwasanya tatoyur ini adalah termasuk dari kesyirikan. Adapun poin-poin yang Allah kita akan bahas pada bab yang mulia ini yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab tauhid. Itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatoyur ya hakikat dari tatayur itu seperti apa kemudian yang ketiga adalah hukum dari tatayur poin yang ketiga kita akan bahas terkait dengan hukum tatayur kemudian poin yang keempat adalah ahwalul mutatayir keadaan orang yang bertatayur sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Saleh Al orang yang bertatayur itu tidak lepas dari dua keadaan kemudian poin yang kelima adalah dawaun liman waradat istiyaratu ala qalbi qalbihi itu obat bagi orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya kemudian poin yang terakhir adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya tatayur kita masuk pada poin yang pertama Munasabatul hadal bab di kitab tauhid yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid dan I'anatul Mustafid pada kitab tersebut dikatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan kitab tauhid bahwasanya tatayur nau'un minasyirki billah. Tatayur ini termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syirku alladhi yakunu min jihati tatayur munafin likamalit tauhid alwajib. Dan kesyirikan yang ada pada tatoyur ini adalah kesirikan yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib berarti hukum tatoyur itu sirik apa akbar atau asgor asgor ya, menafikan kesempurnaan kalau kita itu mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Said ya tauhid itu ada aslu tauhid ada kamalu tauhid. Kamalul tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib sama kamalul mustahab. Ya, kalau syirik akbar ini menafikan aslu tauhid. Adapun kalau kesirikan yang asgor ini menafikan aslu uh, eh, kamalut tauhid yang wajib. Ya, adapun yang kamal must, uh, tauhid yang mustahab itu adalah orang yang dia orang yang bertauhid menjauhi kesirikan baik akbar maupun asgor dan dia menjauhi perkara-perkara yang mubah yang dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya. Nah, ini tingkatan seseorang yang tauhidnya paling sempurna yaitu kamalut tauhid al mustahab. Ya li'annahu sirkun asgar ya kenapa kota toyur itu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib li'annahu sirkun asgar dikarenakan hukum asal dari tatoyur itu adalah kesirik sirik asgar jadi hukum asal dari tatoyur adalah sirik asgar ini uh, hubungan bab dengan kitab tauhid ya kemudian yang kedua makna dari tatoyur Sebelum Anda jelaskan makna dari tatoyur, di sini Syekh Al Fauzan menjelaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di dalam kitabnya yang mulia ini ya yang beliau berikan judul Kitab Butohid ya isi dalam Kitab Butohid ini di dalam uh, kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan tentang hakikat dari tauhid kemudian juga menjelaskan tentang pembatal-pembatal tauhid menjelaskan sesuatu yang dapat mengurangi tauhid seseorang ya mengurangi tauhid dari seseorang dari kesyirikan yang asgar kalau menjelaskan uh, menjelaskan sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid yang dapat menafikan tauhid berarti menjelaskan tentang kesyirikan yang yang akbar baik da, uh, kesyirikan tersebut terkait masalah aqaid akidah akidah keyakinan keyakinan ataupun akwal ataupun eh, perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan baik yang zahir maupun yang batin dan diantaranya adalah tatoyur ini tatoyur kira-kira kesirikannya lebih condong kemana ya ke ke ke, ke keyakinan dan juga apa perkataan ya kemudian yang kedua kita bahas tentang makna dari dari tatoyur tatoyur sebagaimana yang dijelaskan oleh Sesol Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid Tatoyur masdar dari tatoyara tatoyuron Masdar dari tatoyara ya, Yang masdarnya fi'il madinya tatoyara Masdarnya adalah tatoyurun Wahuwa maknanya adalah At-tasha'umu bil asya Menganggap sial sesuatu menganggap sial sesuatu wa'tiqadu annahu yusibul insana minha syai'un minasyarri dan dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menimpa kepada manusia diantaranya adalah kejelekan yang intinya tatayur itu adalah ya, menganggap sial sesuatu inti makna dari tatayur adalah menganggap sial sesuatu Wa asluhu asalnya tatir itu diambil dari kata at-tayr burung. Mengapa tatoyur menganggap sial sesuatu itu dinamakan dengan tatoyur? Karena memang asal kata dari tatoyur itu diambil dari kalimat lafat at tayyur at yaitu burung yang mana orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka biasa bertasaum menganggap sial dengan perantara seekor burung. Ya, biasanya mereka tatkala ingin melakukan safar berdagang sebelum mereka ya, meneruskan apa yang mereka inginkan maka mereka menerbangkan terlebih dahulu seekor burung dilihat kemudian dia melihat arah terbangnya apakah hal yadhabu yaminan au simalan apakah burung tersebut ya terbang ke arah kanan ataupun ke arah kiri fa in dhahaba ila jihati allati fiha tayamun maka apabila dia melihat burung tersebut terbangnya ke arah kanan akdama maka dia apa melanjutkan niatnya ya dia ingin safar dia ambil dulu seekor burung ya dia ingin bertatayu dengan seekor burung asalnya orang-orang Arab jahiliyah diterbangkan tatkala dia melihat ya terbangnya ini ke arah kanan maka akedama dia teruskan tapi kalau terbangnya ke arah kiri ya maka dia tunda ini asal dari tatoyur mengapa tatoyur itu dinamakan dengan tatoyur karena memang dulu biasanya orang-orang Arab bertatoyur dengan seekor burung thumma amma hadha kata saya Shalal Fauzan kemudian tatoyur ini berkembang bukan hanya sekarang ini manusia bertatoyur dengan seekor bulung saja wasaru Nabi kuli syai'in Ya, sekarang manusia mereka bertatoyur dengan segala sesuatu. Baik bertatoyur dengan manusia atau bertatoyur dengan seekor binatang atau bertatoyur dengan angka tertentu atau bertatayur dengan bulan tertentu atau bertatayur dengan kejadian-kejadian tertentu. Ya. Berkembangnya waktu mungkin setannya semakin canggih dalam menjerumuskan manusia, akhirnya tatayur pula berkembang. Dulu mungkin manusia orang-orang Arab jahiliyah terbatas bertatayur dengan seekor burung. Tapi sekarang ya tatoyur berkembang bukan hanya manusia bukan hanya bertatoyur dengan seekor burung yang mereka bertatayur dengan segala sesuatu. Ya, yang mana nanti kita akan jelaskan ya tentang hakikat dari tatayur. Mengapa sih tatayur itu hukumnya hukum asalnya adalah syirik asgor? Bagaimana sih hakikat dari tatayur tersebut? Ya. Maka kita jelaskan pada poin yang ketiga tentang hukum tatayur. Hukum tatayur ini hukum asalnya adalah syirik asgor. Hukum tatayur hukum asalnya adalah syirik asgor wadzalika min wajahaini ditinjau dari dua sisi kalau anda baca di kitabnya Ustadz Abu Isa beliau meninjaunya dari tiga sisi ya kalau Ustadz Abu Isa kalau di sini di dalam kitab Kaulu Mufid ya karyanya sesoleh al Utsaimin ya beliau mengatakan i'lam anata tayyur yunafit tauhid wa min wajahaini Ya ketahuilah bosnya tauhid ini dapat menafikan tauhid yaitu menafikan kamalut tauhid al-wajib yang hukum asalnya adalah syirik asgor ini ditinjau dari dua sisi. Dan ini akhi kembali kepada pemahaman kita tatkala kita mempelajari kitab tauhid terkhusus bab yang ketujuh. Ya, tentang termasuk syirik memakai jimat. Hukum asal dari jimat itu adalah sirik asgor. Kenapa memakai jimat adalah sirik asgor? Kenapa memakai jimat adalah syirik asgar? Menjadi sebab sahih. Ya, pemahaman kita masalah kesirikan yang seperti ini dan kesirikan-kesirikan yang lainnya sangat terkait erat dengan pemahaman kita di dalam memahami kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama, tatkala seseorang dia mengambil sebab harus dia harus memperhatikan tiga perkara ya yang pertama sebab yang dia ambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah ataupun terbukti secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang kedua apa tidak boleh bersandar kepada sebab tapi bersandar kepada sang pencipta sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sendirinya. Anda pernah dengar seorang ustadz yang mengatakan tatkala ada daurah kita tauhid kalau tidak salah Ustadz Abu Isa beliau pernah mengatakan seandainya pemahaman saya terkait dengan pengambilan sebab ini ada orang yang ingin nuker dengan emas sebesar gunung saya enggak mau Kan ini eh, pemahaman, keyakinan, pengambilan sebab ini sangat berharga bagi diri kita. Banyak orang terjerumus ke dalam kesirikan sebabnya karena mereka tidak mengetahui kaidah di dalam pengambilan sebab yang harus terpenuhi tiga perkara ini. Kenapa banyak orang yang memakai jimat? Karenanya karena mereka nggak paham tentang pengambilan sebab ini. Kenapa banyak orang yang bertatoyur? Karena mereka tidak paham di dalam pengambilan sebab. Hukum asal dari tatoyur adalah sirik asgor. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, seseorang yang dia mengambil sebab tidak terbukti secara sari maupun kodari, hukumnya sirik apa? Asgor. Seseorang yang bersandar kepada sebab, hukumnya sirik apa? Asgor. Bersandar kepada sebab, sirik asgor. Seseorang yang dia meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya bukan takdir Allah, hukumnya sirik, sirik akbar. Maka begitu pula dengan tatoyur. Dia hukumnya sirik asgar dari dua sisi ya karena tidak terpenuhi dari dua yang sebagaimana tadi sudah kita sebutkan terkait masalah pengambilan sebab. Di sini saya soleh saya mengatakan, kenapa sih kok sirik asgor uh, eh, tatoir itu hukum asalnya adalah sirik asgor? Ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, innal mutatoyyaru Innal mutatayyara qata'a tawakkulahu 'ala Allahi wa tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang bertatoyur itu telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah. Berarti bersandar kepada siapa? Sebab. Ya, dia bersandar dengan angka 13. Tatkala mungkin dia sedang tiduran, tiba-tiba ada cicak yang jatuh, kemudian dia merasa sial ya dia bersandar berarti kepada seekor cicak yang menjatuhi dirinya tatkala dia ingin safar ke Jakarta baru beberapa meter dia menabrak kucing misalnya akhirnya dia nggak jadi ya berarti dia bersandar terhadap apa yang terjadi tersebut dan yang semisalnya ya jadi orang yang bertatoyur Kenapa sirik asgar hukum asalnya? Karena dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikarenakan annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun wa takhilun dikarenakan orang yang bertatayur ini telah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya bal huwa wahmun wa takhilun bahkan itu hanya sekedar apa ya hayalan atau angan-angan saja sekedar hayalan nggak jelas sebab yang dia jadikan sebagai sebab pembawa kesialan itu tidak jelas ya mungkin ini yang kedua inilah maksudnya apa berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak jelas dalam arti yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari eh, kalau Ustadz Abu Isa ya beliau menambahkan yang ketiga karena orang yang bertatoyur itu tidak mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun kodari. Dia menjadikan sebab kesialan, angka 13 sebab kesialan. Mana dalilnya? terbukti secara syar'i maupun kodari. Datangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada penelitian secara ilmiah, ada enggak? Yang menunjukkan angka 13 ini angka sial. Oh, misalnya saya absennya 13, wah pasti sial nih. Ada penelitian enggak secara ilmiah yang bisa dibuktikan secara syar'i? Tidak. Ya, ya, oleh karena itulah ya hukum asal dari tatoyur itu adalah hukumnya syirik asgar karena dua alasan. Yang pertama karena pelakunya telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah, kemudian dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak ada hakikatnya. Dalam artian telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan tatoyur bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Kapan? yaitu jika dia menjadikan sesuatu yang dia tatoiri ini dia meyakini sesuatu yang dia tatoiri inilah mendatangkan kesialan dengan sendirinya kalau dia meyakini angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya bukan takdir Allah Subhanahu wa taala ya dia meyakini bulan suro inilah mungkin ya yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya ya bukan Allah Subhanahu wa taala maka pada saat itulah orang yang bertatoyur tersebut terjerumus ke dalam kesirikan yang akbar. Insyaallah jelas ini ya. Kemudian kita bahas poin yang keempat itu keadaan orang yang bertatoyur. Ini anak ambil dari kitab Kaulu Mufid dan kitab Tauhid Muyasar. Ya, dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya keadaan orang yang bertatoyur itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama dia menahan dirinya kemudian mengikuti perasaan hatinya tatkala muncul tatoyur wa yad'u al-amal dan dia meninggalkan perbuatan meninggalkan niatnya misalnya seseorang yang ingin safar ke Jakarta dia naik mobil tiba-tiba dia menabrak seekor kucing hitam ya ya anggapan orang kalau nabrak kucing terutama kucing hitam bakalan sial Ya tatkala dia kejadian seperti itu timbul perasaan tatoyur, Ya dia berhenti sejenak, dia menahan dirinya. Ya, kemudian perasaan tatoyur tersebut, anggapan sial tersebut dengan sebab uh, dia menabrak seekor kucing, dia ikuti, dia penuhi. Ya dia tidak menepisnya dan dia meninggalkan amal, nggak jadi meniatkan, dia nggak jadi berangkat berangkat ke ke Jakarta misalnya dengan sebab tersebut. Wahada min a'zami tatayyur wa tasa'um. Dan ini adalah sebesar-besar bentuk tatayyur dan tasa'um. Dan inilah hakikat dari tatayyur. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innamat tiyara ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya at-tiyarah ma amdoka, ma amdoka. Apa mana dari ma amdoka? Ai ma amdoka yakni ma tufi ma man min al makan aw minas saqsi aw minal mar'i alladhi ra'aitahu wa farta minhu ta'thiran bityara ya ma'amdoka itu uh, eh, ma'amdoka yakni sesuatu yang menjadikanmu lari dari tempat dari suatu tempat kamu lari dari seseorang atau kamu lari dari sesuatu yang kamu lihat ya dengan sebab pengaruh dari tatoyur yang kamu lakukan awraddaka ai raddaka an hajatika kamu menolak atau mengurungkan hajatmu ya seperti orang yang hendak safar tatkala dia melihat sesuatu ya maka kemudian dia benci dengan sesuatu yang dia lihat kemudian dia berkhus, ber, bersuudzon berburuk sangka wah ini bakalan sial akhirnya dia kembali ya ke rumahnya tidak uh, tidak meneruskan niat dia yang awalnya ingin ingin safar dan ini adalah sebesar-besar dari tatoyur. Kemudian yang kedua, dia meneruskan apa yang dia niatkan. Ya, seorang ingin pergi safar ke Jakarta, kemudian tiba-tiba menabrak seekor kucing, ya muncul perasaan tatoyur dalam hatinya, tapi dia nekat ya dia nekat terus meneruskan perjalanan lakin fi wahmin dalam keadaan resah dan gelisah Ya selama perjalanan dia resah gelisah, takut nih jangan-jangan benar-benar bakalan sial. Ya, dia khawatir. Ada sedikit mobil yang nyalipnya langsung apa? Langsung grogi dia, resah. Ya, khawatir, gelisah. Jangan-jangan perasaan dia tertimpa sial ini tatkala menabrak seekor kucing benar-benar terjadi bakalan sial. Tapi dia tetap meneruskan perjalanan dia. Namun diiringi dengan rasa rasa dan gelisah ya wahada minat tasaum aidan dan ini pun termasuk dari tasaum termasuk dari tatayur lakinnahu akhafu minal awal akan tetapi lebih ringan dibandingkan yang per, pertama ya lebih ringan dibandingkan yang pertama kalau yang pertama dia menunda ya enggak e, mengurungkan niatnya tapi yang kedua ini dia tetap meneruskan niatnya akan tetapi diiringi dengan rasa rasa dan resah dan gelisah. Ya mungkin dulu kita pernah masih zaman zaman sebelum kita mengenal manhaj salaf ya, kita pernah melakukan tatoyur kemudian terjadi apa yang terjadi menimpa diri kita suatu saat mungkin kita kejatuhan cicak kemudian muncul perasaan tatoyur dalam hati kita ya yang niatnya kita uh, ingin pergi kuliah misalnya kita tetap pergi kuliah tapi kalau misalnya masih ada rasa-rasa resah dan gelisah ya walaupun kita meneruskannya berarti itu kita masih termasuk melakukan tatoyur ya lalu bagaimana mengobati perasaan tatoyur yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam hati kita ya, sesoleh Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya ada tiga perkara yang menjadikan obat bagi orang yang tiba-tiba muncul di dalam tatoyur. Beliau mengatakan anna tiyara tu'aliju bihadil umuru thalatha. Bahwasanya tatoyur perasaan tatoyur tersebut dapat diobati dengan tiga perkara di bawah ini. Yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allah Subhanahu wa taala wa huwa al-aslu. Karena orang yang bertatoyur itu kan dia tatkala bertatoyur dia kan bersandarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala muncul perasaan tatoyur dalam hati kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Berarti tidaklah mungkin kita menjadi orang yang bertawakal kecuali kita benar-benar memahami hakikat dari dari tawakul itu apa. Insya Allah nanti ada penjelasannya terkait masalah tawakal. Yang seseorang tidaklah dikatakan tawakal, tidaklah mungkin memiliki tawakal yang sempurna kecuali terpenuhi tujuh atau delapan hal yang menyebabkan kuatnya tawakal pada dirinya. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri masalah tawakal. Kemudian yang kedua adalah meneruskan perjalanan dan menghilangkan perasaan tatoyur yang tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Ya. Ini yang kedua. Kita lawan perasaan tatoyur tersebut dan kita meneruskan niat kita apa yang kita ingin lakukan. Jangan kita ikuti perasaan tatoyur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah datang penjelasannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyampaikan eh, saya, Muhammad bin Abdul Wahab juga di dalam kitabnya ini ya menjelaskan tentang dua bentuk doa ya bagi seseorang yang muncul tatoyur di dalam hatinya ya, dari Abi Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibni Amir qala ya dzukirat at-tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan oleh oleh Rasulullah tentang tiara di sisi Rasulullah telah disebutkan tiara kemudian beliau bersabda ahsanuha al-fa'lu yang paling bagus adalah al-fa'lu dan tidak dan janganlah tatayur tersebut ya uh, menyebabkan seorang muslim menunda atau membatalkan apa yang dia inginkan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul maka ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika illa bika Ya Allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali engkau Tidak ada yang mencegah keburukan-keburukan kecuali engkau Dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan engkau Nah, ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam hadis ya, dalil-dalil yang dalil yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr barang siapa yang mu, yang tatoyur itu menyebabkan dia menunda atau membatalkan hajatnya faqad asroka man rodatsu at-tiyara an hajatihi faqad asroka Qalu mereka berkata fama kafaratu dzalika apa kafarat dari semua itu qala kemudian beliau berkata antakulu ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka ini diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah datang penyebutannya dalam hadis-hadis yang yang sahih ya ini obat bagi orang yang muncul tatoyur di dalam hatinya kalau di dalam kitab yang lainnya di dalam kitab I'anatul Mustafid eh, di dalam di dalam kitab Tauhid Muyassar kalau tidak salah di dalam kitab Tauhid Muyassar di situ juga disebutkan beberapa obat bagi orang yang muncul perasaan tatoyur di dalam hatinya yang pertama adalah membaca doa yang tadi sudah kita jelaskan kemudian yang kedua adalah al-imanu bi wa wa qadarihi itu beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala ya karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk ber, bertatayur Kemudian yang ketiga adalah ihsanu dhanni billahi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, poin yang keenam itu dalil-dalil akan haramnya tatayur. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil dua dari Al-Qur'an Ya, dan beberapa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam surat Al-A'raf ayat 121 atau 31 31 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi ini terkait dengan Firaun ya dan Nabi Musa alaihissalam. Fa idza ja'at humul hasanatu apabila kebaikan-kebaikan datang kepada mereka hum di sini adalah Firaun dan bala tentaranya dan rakyatnya. Qalu maka mereka berkata lana hadhihi ini adalah dengan sebab kekuatan yang ada pada diri kami. Ya apabila kebaikan datang kepada mereka dari hasil panen yang melimpah. Mereka menyandarkannya kepada usaha dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka berkata, "Qalu lana hadhihi." Ini adalah berkat usaha kami, kecerdasan kami di dalam bercocok tanam. Wa in tusibuhum apabila uh, mereka tertimpa kejelekan سيئه يا أخي وإذا وإن tusibhum sayyuhu ah atau apa sayyuhu ana enggak jelas di sini ya enggak ada di situ coba lihat kita butuh aja ya. di sini juga enggak ada ada Al-Qur'an enggak Sayi'atun ya. Sorry. Di sini ada ternyata. Wa in tusibuhum sayi'atun Ini yang ada titiknya ya. Dan jika kejelekan menimpa mereka dari hasil panen yang gagal, musim kemarau yang panjang, yaquluna hada eh, bukan itu ya. Apa-apa. Ini Eh, surat yang lainnya. Wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa. Dan jika mereka tertimpa kejelekan, yatayyaru bi Musa, mereka bertatoyur dengan Nabi Musa alaihissalam wa ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallah. Kemudian Allah membantahnya, ala ketahuilah innama ta'iruhum indallah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala walakinna aktsarahum la ya'lamun akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya yang intinya ya akhi sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al Fauzan yang menunjukkan akan haramnya tatoyur bahwasanya tatoyur ini adalah merupakan adat istiadat kebiasaannya orang-orang jahiliyah baik yang dilakukan oleh Fir'aun. Yang mana Fir'aun la'natullah alaihi dia bertatoyur dengan Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil yang kedua itu dalam surat Yasin. Ya. Yang ini terkait dengan kisah tiga orang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus pada suatu kaum yang tiga-tiganya didustakan. Ya. Qalu Rabb, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tiga rasul mengatakan, tiga rasul tersebut mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya mereka berkata, Rabb kami lebih mengetahui bahwasanya sesungguhnya kami ini adalah utusan kepada kalian. Wa ma'alaina ilal balagul mubin dan tidaklah ab dan tidaklah wajib atas kami kecuali hanya sekedar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Qalu maka kaum tersebut mendustakan tiga rasul ini dengan mengatakan inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami menganggap sial kalian. Yakni kami menganggap sial kalian dan tidaklah kalian datang membawa kebaikan. La in lam tantahu lanarjumannakum dan jika kalian tidak mau berhenti dari ucapan kalian dari dakwah kalian maka kami akan merajam kalian Wa walayamassannakum min adzabun alim dan kalian akan merasakan azab yang pedih dari kami ini sebagaimana yang telah kita ketahui terkait masalah dengan surat Yasin yang Allah telah mengutus tiga orang rasul kemudian mereka dustakan dan mereka bertatayur dengan tiga rasul tersebut dan haddadu ar-rusula dan mereka menakut-nakuti rasul tersebut Ya mereka berkata ma ra'aina minkum ila sar tidaklah kami melihat dari kalian kecuali kejelekan kalianlah pembawa dari kesialan ya maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan lisannya Rasul tersebut qalu mereka mengatakan ta'irukum ma'akum kesialan kalian itu adalah berasal dari kalian sendiri ay maknanya tidaklah kesialan menimpa kalian itu sebab tidaklah lain kecuali sebabnya adalah dengan sebab kalian dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang kalian lakukan dari kekufuran dan kesirikan fa antum sababu maka kalianlah sebab turunnya kesialan tersebut wa nahnu sababul khair adapun kami adalah sebab ya turunnya kebaikan nahnu rusulun min indillahi ji'nakum kami adalah rasul-rasul Allah yang datang dari sisi Allah yang kami datang kepada kalian jika kalian mentaati kami maka kalian akan mendapatkan kebaikan namun sebaliknya jika kalian menolak kami maka kalian akan mendapatkan kejelekan. Eh, di sini menunjukkan bahwasanya kejelekan itu sebabnya adalah maasi dan kekufuran serta kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan dengan kaumnya Nabi Samud. Ya eh, kaumnya Nabi Samud mereka bertatoyur dengan nabinya yaitu Salih tatkala eh, Nabi Saleh alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka. Mereka berkata kami menganggap sial kamu dan juga orang-orang yang mengikutimu. Ya intinya bahwasanya tatayur itu adalah merupakan adat istiadat orang-orang kafir. Baik yang dilakukan oleh Firaun, atau kaumnya yang disebut atau kaum yang disebutkan dalam surat Yasin yang mereka mengingkari tiga orang rasul sekaligus yang Allah turunkan kepada mereka ataupun kaumnya Samud yang mereka bertatayur dengan Nabi salih wa kadzalika al musyrikun begitu pula dengan orang-orang musyrikin mereka bertatayur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka wa in tusibuhum hasanatun dan jika kebaikan-kebaikan datang kepada mereka yaquluna hadhihi min indillah maka mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan hadhihi min indillah ini semua berasal dari Allah orang musyrik Quraisy agak sedikit mending dibandingkan Firaun ya kalau orang musyrikin Quraisy tatkala mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mereka sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Firaun dia sandarkan kepada siapa? Kepada dirinya, kekuatan yang ada pada dirinya. Ayat yang mulia ini pun bantahan yang sangat telak bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan tohid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seperti ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa intusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. dan jika kebaikan-kebaikan menimpa mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy ya mereka mengatakan hadihi min indillah ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala wa in tusibuhum sayi'atun dan jika kejelekan menimpa mereka yaquluna yaqulu hadihi min indik mereka berkata ini adalah dengan sebab engkau indika yang mereka maksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan fal hasil kesimpulannya bahwasanya tatoyur itu adatun jahiliyatun adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang Allah sebutkan terkait tentang umat-umat yang terdahulu dari kaumnya Fir'aun Thamud dan orang-orang jahiliyah yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil-dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan haramnya tatayur tatkala disandarkan kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang yang kafir semisal Fir'aun. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa wala tiara wala hamata wala safara akhrajahu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan empat keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa. Adwa itu artinya apa, akhi? Penyakit yang menular. Al adwa adalah berpindahnya suatu penyakit dari seseorang kepada orang yang lain atau dari binatang kepada binatang yang lain atau dari tempat yang satu kepada tempat yang lain. Itu adalah adwa. Ya berpindahnya suatu penyakit ya dari dari seseorang yang sakit kepada orang yang sehat dari binatang yang sakit kepada binatang yang sehat dari suatu tempat yang terkena suatu wabah ya berpindah wabah tersebut kepada tempat yang lain itu adalah adua yang dinafikan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penyakit menularnya ya bukan penyakit menularnya karena kenyataan yang ada bahwasanya penyakit yang menular itu adalah sesuatu yang benar-benar ada hada syai'un maujudun ya penyakit menular itu benar-benar ada Lalu apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa di sini? Apa yang dinafikan? Yang dinafikan di sini adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit yang menular itu tidaklah menular dengan sendirinya biduni takdirillahi taala bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka setiap ada binatang yang sakit, kemudian dia dekat dengan binatang yang masih sehat, pasti binatang yang sehat itu pasti tertular. Kalau ada orang yang sakit, yang sakit dengan jenis sakit yang menular, dia dekat dengan orang yang sehat, pasti orang yang sehat itu tertular. Mereka memastikan ya suatu penyakit itu menular dengan sendirinya bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La adwa mananya adalah tidak ada penyakit yang menular yang dia menular dengan sendirinya, tetapi dia menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kenyataan yang ada ada seseorang yang sakit, kemudian di, di sekelilingnya ada beberapa orang yang sehat, ya mungkin ada yang tertular, mungkin juga ada yang tidak. Tidak semuanya tertular. Seperti biasa di pesantren itu kalau ada wabah misalnya mata apa ya merah itu ya. Banyak santri yang tertular, tapi ada juga santri yang tidak tertular. Menunjukkan tertularnya suatu penyakit itu semata-mata dari takdir Allah Subhanahu wa taala bukan dengan dengan sendirinya. Jadi sekali lagi yang dinafikan la adwa di sini adalah bukan penyakit menularnya tapi keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit menular itu tertular dengan sendirinya bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah dulu ana uh, pernah mondok di Al Furqan dua orang sahabat ana ribut gara-gara hadis ini. Ya ada satu teman orang Sulawesi mengatakan tidak ada penyakit menular berdasarkan hadis ini la adwa. Yang lainnya mengatakan ada, kenyataan ada penyakit menular. Ya. Ini sebabnya karena tidak paham makna dari la adwa. Tidak ada penyakit menular maksudnya penyakit menular dengan sendirinya. Karena penyakit yang menular itu adalah benar-benar ada. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang apabila ada suatu daerah yang terkena wabah melarang orang yang berada di dalamnya untuk keluar daerah tersebut karena khawatir akan menularkan tempat yang lainnya dan juga melarang orang yang di luar daerah tersebut untuk masuk ke ke dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di sini ya kemudian sabda Rasulullah wala tiarah hada nafyun dan tidak ada tiarah hada nafyun maknahu an-nahyu Penafian di sini, la di sini adalah la nafi, tapi maknanya adalah an-nahyu. Penafian di sini maknanya adalah larangan, yakni la tatoyyaru. Maknanya adalah janganlah bertatoyur. Ini sahid dari pembahasan kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya kepada umatnya jangan bertatoyur. Apabila mungkin tiba-tiba muncul perasaan tatoyur di dalam hati kita, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan niat kita, meneruskan hajat kita. Ya, wa tiara laisa laha aslun dan tiara ini tatoyur ini hakikatnya laisa laha aslun, tidak ada asalnya. Ya, dia hanya adalah was-was dari dari syaitan beda dengan al-adwa. Kalau adwa benar-benar ada hakikatnya. Adapun tatoyur ini tidak ada hakikatnya. Dia hakikatnya adalah rasa was-was dari syaitan yang dibisikkan kepada seorang manusia. Kalau dia mengikuti rasa was-was tersebut, maka terjerumuslah dia ke dalam perbuatan tatoyur yang hukum asalnya adalah syirik asgar. Kemudian Rasulullah bersabda wala hamata. Al hamata ta'irun yusama buma. Yaitu burung burung hantu wala hamata dan tidak ada burung hantu ini dinafikan bukan keberadaan burung burung hantu tapi yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang burung hantu yang mereka orang-orang Arab jahiliyah yatasa'amuna bihi idza waqa ala baiti ahadihim qalu qala na'a ilayya nafsi au ahadan min ahli jadi orang-orang Arab jahiliyah mereka bertasaum menganggap sial ya burung hantu tersebut apabila waqa'a ala baiti ahadihim apabila burung hantu itu hinggap di salah seorang rumah dari mereka mereka berkata dia berkata na'a ilayya nafsi au ahadamin min ahli burung tersebut memberitahu atas wafatnya diriku atau salah seorang dari keluargaku jadi orang-orang Arab jahiliyah mereka menganggap kalau ada burung hantu kemudian hinggap di rumahnya mereka meyakini bahwasanya salah seorang dari keluarganya atau dirinya akan mengalami kematian dan ini adalah akidah jahiliyah. Mungkin kalau kita di sini adalah burung gagak ataupun yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wala safara dan tidak ada bulan sofar. Ya di sini sofaro di uh, ahlul ilmi ada dua pendapat tentang makna dari sofaro. Yang dimaksud dengan sofaro di sini adalah sahrus sofar, itu bulan sofar. Jadi yang dinafikan oleh Rasulullah di sini adalah bukan bulan sofarnya sekali lagi yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka orang-orang Arab jahiliyah itu yatasa'amuna biha bihada sahr mereka menganggap sial bulan Safar, Yang mana orang-orang Arab jahiliyah biar mereka pada bulan Safar itu tidak berani untuk mengadakan pernikahan. Ya mereka tidak pergi berani untuk mengadakan safar, mengadakan jual beli dan yang semisalnya. Ya karena mereka menganggap meyakini bahwasanya bulan Safar adalah sahrun mas'umun, bulan yang sial. Berpindah ke Jawa bukan bulan Safar ganti bulan Muharram atau bulan Suro. Ya intinya sama saja. Ya. Ada juga berpendapat bahwasanya sofar ini adalah sejenis penyakit uh, yang menimpa perut pencernaan yang disebabkan oleh cacing tertentu. Yang mereka meyakini cacing itulah yang dia memberikan penyakit perut yang diderita oleh seseorang bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama saja antara penafsiran yang pertama ataupun yang kedua ini adalah hakikatnya adalah kebatilan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada Muslim Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya menambahkan wala nau'a wala gula wala nau'a wala gula. Berarti dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan enam perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dan sampai zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang melakukan. Adapun yang kelima adalah wala nau'a. An-nau'u al-muradu bihi ahadul anwa wa huwa an-najmu. Wala nau'a dan tidak ada bintang yang dinafikan sekali lagi adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah tentang bintang. Mereka meyakini bahwasanya turunnya hujan, bertiupnya angin ini dengan sebab terbitnya sebuah bintang tertentu. Ya mereka menyandarkan kejadian sesuatu yang terjadi di muka bumi ini seperti turunnya hujan, bertiupnya angin, pergantian musim, mereka sandarkan kepada munculnya bintang tertentu. Dan bintang ini hakikatnya dia bukanlah sebagai sebab tapi hanya sebagai alamat. Ya, nanti tatkala seseorang menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, sebab pergantian musim, maka terjerumuslah dia ke dalam kesirikan yang asgar karena telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menjadikan bintang sebagai sebab akan terjadinya hujan, bertiupnya angin ataupun yang semisalnya. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ilmu perbintangan, ilmu tanjim, maka insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Wala gula, wala gula. Gula ahadul gilan, yaitu salah satu jenis hantu ya, yang mana kerjaannya dia menampakkan kepada manusia di padang pasir untuk menanamkan rasa was-was kepada manusia agar dia tersesat jalannya. Ya, jadi gula ini sejenis apa? Sejenis hantu padang pasir yang biasa menampakkan kepada manusia yang sedang menga, meng, uh, menga, apa, mengadakan perjalanan di padang pasir, dia menampakkan mungkin uh, api atau suara-suara tertentu yang tujuannya adalah agar manusia tersebut tersesat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqawalat al-gilan fabadiru bil adan." Apabila gilan itu mencoba menyesatkan kamu, maka fabadiru bil adan. Maka lekas-lekaslah adan. Adan di sini bukan adan Allah Akbar, Allah Akbar bukan. Tapi maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin misalnya kalau kita sedang ke ke hutan misalnya kemudian kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu diri kita, maka langsung ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adzan, bukan. Ya, maksud adzan di sini ya fabajiru bil adzan bima'na annahu idza taghawwala al bula amamaka fabadir ila dzikrillah. Maka lekaslah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingat Allah itu adalah mengusir mengusir syaitan apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atau kita membacakan ayat Al-Qur'an ya baca surat apa ayat kursi maka dhahaba anka hadal amal asyaitani maka akan hilanglah pada diri kamu itu uh, perbuatan-perbuatan uh, syaitan tersebut ya, ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pembahasan yang terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiara wa yajibuni al fa'lu wa yajibuni al fa'lu dan sangat mengagum, mengagumkanku al fa'lu Rasul bersabda la adwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya wala tiara tidak ada anggapan menganggap sial wa yajibuni al fa'lu dan al fa'lu sangat membuat aku kagum Qalu para sahabat berkata, "Wa mal fa'lu? Mal fa'lu? Apa itu al fa'lu ya Rasulullah?" Qala al kalimatu thayyibah. Al fa'lu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dijelaskan oleh Sesoleh Al Utsaimin, al fa'lu adalah kalimat yang bagus, yang baik yang didengar oleh manusia sehingga dia merasa senang dan bertambah besar harapannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fa'lu ini hukumnya boleh, beda dengan tatoyur. Kalau al-fa'lu adalah seseorang mendengar kalimat yang bagus, ya. Atau dia melihat sesuatu yang bagus, kemudian dia merasa senang dan dia beras, bertambah besar rasa rojanya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum dari uh, al-fa'lu hukumnya adalah jaizun boleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah melakukannya ya tatkala ya, datang kepada beliau Suhail bin Amr ya terkait masalah kisah Hudaybiyah yang mana beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'ahu mukbilan kemudian Rasulullah melihat uh, Suhail datang menghadapnya kemudian Rasulullah mengatakan suhil lakum min amrikum ya, dimudahkan bagimu dari perkaramu Ya pada saat itu Rasulullah SAW berangan-angan eh, dengan sebab dengan sebab datangnya suhail itu sebab kebaikan. Maka yang seperti hukumnya adalah boleh. Ya tatkala mungkin misalnya seseorang dia ingin uh, nyeles ya kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan ya salim ya salim ya salim wahai orang yang selamat barakallahu fiik ya akhi Ya semoga Allah memberikan barokah. Dia dia pertama kali dengar kalimat yang baik seperti itu, kemudian timbul rasa optimis. Wah ini insya Allah mudah-mudahan ya dagangan saya laris. Maka yang seperti ini hukumnya tidak mengapa dan ini termasuk dari al-fa'lu yang hukumnya boleh. Adapun perbedaan antara al-fa'lu dan tatoyur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau tatoyur itu di dalamnya mengandung suudon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-fa'lu mengandung husnudon billah di sini ada tiga perbedaan antara al-fa'lu dan tatayur. Yang pertama, kalau tatayur itu mengandung su'udon billah, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu ini mengandung eh, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatayur menyebabkan seseorang menggagalkan hajatnya, keinginannya. Adapun al-fa'lu jelas kalau optimis tentunya dia tidak akan menolak hajatnya. Dia meneruskan hajat yang dia niatkan. Kemudian kalau tatoyur ta'allukul qalbi mim makhluk. Tato itu bergantungnya hati kepada makhluk. Adapun al-fa'lu ta'allukul qalbi billahi, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-29 20 eh, berapa ini? Ya 29 yaitu babu majaa fit tanjim. Babu majaa fit tanjim. Ya tentang babu majaa fit tanjim. Tanjim itu adalah ilmu ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Ya, insyaallah pada bab yang ke-29 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu perbintangan. Nanti ada yang boleh dipelajari dan ada yang hukumnya haram dipelajari. Nanti yang haram ada yang sampai sirik akbar dan ada yang sampai sirik asgor. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.